Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala. Sekarang kita masih berada pada cabang daripada kaidah yang sangat besar yaitu al-wasail laha ahkamul maqasid. Semua sarana itu memiliki hukum seperti hukum tujuannya. Tujuannya baik, sarananya pun juga dihukumi baik. Tujuannya maksiat, sarananya sarananya pun juga dihukumi maksiat. Tujuannya haram, sarana tersebut juga hukumnya haram. Mahu salah ya. Jadi sarana-sarana yang ada itu tergantung dengan tujuannya gitu. Tujuannya untuk apa itu Nah, dia datang ke masjid pertama pagi-pagi itu apa tujuannya? Tujuannya untuk nyuri sandal ya haram komnya Tujuannya untuk biar sholat jamaah nggak terlambat ya pak bagusan itu. Seperti itu, dilihat dari tujuannya. Kita lihat cabang berikutnya. Wa min furu'iha adlu az-zawj li zawjatihi bi Termasuk cabang daripada kaidah tersebut afan yang sebelumnya wa min furu'iha termasuk cabangnya juga qatlul musa lahu lil musi yaitu orang yang menerima wasiat membunuh orang yang berwasiat jadi ini berbahaya sekali ini termasuk cabangnya karena tujuan dia apa tujuan dia segera dapat wasiat gitu loh dibunuh orangnya yang ngasih wasiat tadi Nah, itu nanti malah diharamkan. Kenapa? Karena dia sudah apa melanggar. Ya. Tujuan dia membunuh apa tujuannya itu? Ya, sarananya biar dia dapat segera dapat wasiat membunuhan itu. Jadi haram hukumnya. Waqatul waris waris ni murisih. Artinya apa? Orang yang seharusnya dapat warisan membunuh yang memberikan warisan. Jadi ahlu warisnya membunuh yang memberikan warisan. Belum. Contohnya seorang anak kalau bapaknya meninggal kan dapat warisan, tapi dia nggak sabar. nggak sabar dia nunggu bapaknya meninggal, malah bapaknya diracun, dibunuh sama, sama, anaknya. Malah nggak dapat warisan gitu loh. Paham Hewan na'am. Yu'aqabani bin naqidi qasdihima. Dua bentuk tadi itu akan dihukum dengan apa? lawan daripada tujuan keduanya. Paham ya? Tujuan dia agar segera dapat warisan. Tujuan dia agar segera mendapatkan wasiat. Tapi karena dia malah membunuh, malah dihukum apa? enggak dapat warisan, enggak dapat wasiat. Paham belum? Eh, sudah kita lewati dulu kaidahnya dalam kaidah fikih apa itu? Kalamnya Imam Sa'di mengenai hal ini, mu'ajil mahdhuri qabla ani qad ba'a bil khusrani ma khirmanihi. Orang yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia akan dihukum dengan apa? Diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Seharusnya dia dapat warisan, tapi malah buru-buru bapaknya dibunuh sama dia, diracun pakai baygon. Contohnya aja. Meninggal dunia bapaknya, anaknya dapat warisan enggak? Enggak dapat. Ingat-ingat kaidahnya, muajil mahdzuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani mahirmanihi Barang siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, dia apa? Pulang dalam keadaan membawa kerugian dan diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Mahfum insyaallah. Hewan na'am. Mahfum Abdullah? Hewan na'am. Kita lihat lagi. Fa fatabtul wasiyah fi haqqil qatil. Maka wasiat tadi dibatalkan. Fatubtul wasiyah fi haqqil qatil. Maka wasiat tadi dibatalkan pada hak orang yang bunuh tadi wala min mawrith min murithihi syai'an. Dan orang tadi yang bunuh tadi enggak mendapatkan warisan sedikit pun. enggak eh, mendapatkan warisan sedikit pun dari orang yang na barakallahu fikum memiliki harta warisan. Paham belum nih? Mau soalnya nih ya? hewan na'am barakallahu fikum. Jadi kalau dia ingin dapat warisan ya sabar. Nunggu orang yang punya warisan meninggal duluan itu. Jangan malah dibunuh. Paham soalnya ya? Kita lihat Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bawahnya itu, ka insanin ghaniyyin awsa li syakhsin faqir bi sulusi malih. Ini saya kita lewati pembahasannya. Seperti orang kaya, dia mewasiatkan untuk orang lain yang fakir sepertiga hartanya. Karena wasiat tidak boleh melebihi sepertiga. Seperti kisahnya siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas, orang kaya. Saat itu beliau adalah sahabat yang kaya. Eh, dia enggak meninggalkan ahli waris kecuali satu orang perempuan, seorang anak wanita, anak perempuan beliau. Akhirnya beliau bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku berikan semua hartaku kepadanya?" "La." Fanusu ya Rasulullah, setengah ya Rasulullah?" "La." Nah, sulusan, dua pertiganya, "La." "Fasulus," apa Rasulullah? "Fasulus wa sulus Sepertiga sudah banyak. Maksudnya kalau mewasiatkan harta ke orang lain, karena wasiat harta itu enggak boleh kepada ahli waris, harus orang lain. Itu enggak boleh melebihi sepertiga. Sepertiga sudah banyak, paham belum? Kurang dari sepertiga, tafadhol. Kalaupun paling banyak sepertiga, lebih dari sepertiga la yajuz. Paham maksudnya? Naam. Kita lihat di sini. Bi anqal seperti <clears throat> dia mengatakan idam itu apabila aku mati fa fa'atu fulanan sulusamali berikanlah kepada si fulan sepertiga hartaku. Paham ya? Wahai anakku, nanti kalau bapak mati, sepertiga hartaku ini tolong dikasihkan si fulan bin fulan. Paham belum? Jadi bapaknya berwasiat gitu loh ya. Ewa. Ternyata apa? Faqatala al-musalahu al-musi. Orang yang diwas, mendapatkan wasiat tadi malah bunuh orang yang berwasiat gitu loh. Buru-buru dia. Paham ya? Nah barakallahu fikum malah dibunuh orang yang bermaksiat. Likai yu'tal masiyah agar diberikan wasiat. Ayo, berikan sekarang wasiatnya. Kalau enggak tak bunuh, malah dibunuh beneran sama dia. Dapat wasiat enggak akhirnya? Enggak dapat wasiat. Kita lihat. Fahuna haruma nafsuhu minal wasiyah. Di sini orang yang bunuh tadi itu haram dirinya untuk mendapat wasiat. Fala yu'ta syai'an. Orang yang bunuh tadi enggak diberikan sedikit pun. Enggak sepertiga wala sedikit pun. Paham ya? Karena dia membunuh. Paham maksudnya? Jadi kalau suatu ketika ada orang sudah mau dapat wasiat, sabar gitu. Ya, jangan melakukan apa? tindakan-tindakan kriminalitas kejahatan, apalagi sampai membunuh. Kita lihat berikutnya. Wa kadzalika fil miras, seperti itu pula fil miras, harta peninggalan, harta warisan. Dikenal dengan tarikah nih itu harta peninggalan si mayit. Jadi warisan itu dibagikan setelah meninggal pemilik warisan tersebut yang dibagikan ketika belum meninggal bukan warisan tapi hibah pemberian paham belum tapi kalau yang namanya warisan itu diberikan ketika apa orang yang memiliki harta tersebut sudah meninggal jadi sangat keliru ungkapan orang-orang yang mengatakan tanah sebelah itu punya siapa oh, tanah itu warisan bapak ana lah bapak antum gimana bapak ana masih hidup yang kerja di Bandung katanya Om ya? Sekarang kerja di Bandung. Jadi bapaknya masih hidup, tanahnya dibilang warisan. Keliru atau benar? Keliru. Kalaupun diberikan bukan warisan tapi hibah, pemberian. Bedakan. Warisan masuk dalam kategori tarikah. Apa sih arti tarikah itu? Harta peninggalan. Nah, orang tuanya masih hidup kok dibilang warisan. Paham maksudnya? Nah, namanya hibah pemberian. Kalau hibah bebas, mau diberikan si lebih banyak, fulanah lebih banyak, intinya kesepakatan anak-anak keluarga tersebut. Tapi kalau warisan harus dibagi sesuai dengan syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat berikutnya. Misal contohnya Ibnu Amin, anak paman, fakir, eh, anak paman yang fakir. Lahu Ibnu Amin ghani. Jadi anak paman yang fakir ini dia punya punya apa? Punya anak paman yang kaya, maksudnya itu sepupuan ini ya berarti kan? Sepupu kan? Anak paman sepupu kan? Sepupu atau keponakan anak paman? Sepupu. Jadi dia orang ini punya sepupu, orang yang miskin ini, dia punya sepupu yang naam kaya gitu loh. Kita lihat. Faqatalahu min ajli an yarisahu. Ya Akhirnya eh anak paman yang pakir tadi itu barakallahu fikum membunuhnya. Eh? Membunuhnya agar dia mendapatkan warisan. Fahuna yuhram minal miras. Di sini malah justru diharamkan mendapatkan warisan. Li'annahu tawassala ilal mubah muharram Karena dia apa? Nah, karena dia menuju kepada perkara yang seharusnya diperbolehkan dengan cara yang haram. Apa maksudnya itu? Nah, barakallahu fikum. Jadi, dia ingin segera dapat warisan malah dapat Dapatnya apa? Enggak dapat warisan karena dia membunuh. Sudah kita lewati Mawani ul irf. Itu harta warisan itu terhalang-halangi untuk dapatkan oleh tiga orang. Pertama, apa pertama? Hah? Murtad. Paham ya? Ikhtilaf ikhtilafud din, perbedaan agama. Enggak bisa naam saling mewariskan. Bapaknya kaya raya, milioner. Enggak sembarangan hartanya mm tapi kafir. Anaknya sunni salafi. Mungkin tidak seperti itu? Mungkin saja. Nah, ketika bapaknya meninggal, meninggalkan harta MM tadi, anaknya dapat enggak? Enggak dapat, jangan minta juga, enggak boleh. Enggak dapat di situ. Paham ya? Atau sebaliknya, bapaknya muslim, anaknya kafir, misalkan. Yang enggak dapat apa-apa. La yaritul muslim kal kafir wal kafir al muslim. Kan itu hadisnya itu. Orang muslim tidak mewariskan hartanya kepada orang kafir, orang kafir sebaliknya juga tidak mewariskan hartanya kepada orang muslim. Mahfuz soal ini. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, "Lakin idza kana al qatl khata' mahdhan" atau tadi dilanjutkan dulu. Pertama penghalang lari karena apa? Murtad. Kedua karena apa? Ya sama aja. Oh iya. Kedua karena apa namanya? Tadi ini, ini apa ini? Oh, eh, pembunuhan. Pembunuhan. <laughs> pembunuhan ya. Dan nah, karena pembunuhan karena pembunuhan. Yang ketiga perbudakan. Budak, pembunuhan, kemudian perbedaan agama itu penghalang untuk mendapatkan warisan. Berikutnya. Lakin idza kana al-khata' idza kana al-qatl khata'an mahdhan, tapi kalau pembunuhan itu karena keliru semata, la iskal, enggak ada iskal. Enggak ada iskal. Membunuhnya bukan sengaja tapi keliru, itu enggak ada iskal. Karajulin nam yaqudu Karajulin na barakallahu fikum yaqudu sayyara bi abi. Na barakallahu fikum seperti seseorang dia menyopir mobil dengan bapaknya. Jadi dia lagi mungkin jalan-jalan gitu ya, lebaran Idul Fitri atau yang semisalnya. Nah, dia nyopir mobil sama bapaknya. Wa hasala haditsun, terjadilah kecelakaan bi ghairi ta'addin wala tafridin minal ibn. Bukan kesengajaan bukan karena meremehkan, bukan karena apa? melampaui batas. Jadi bukan kesengajaan. Dan dia juga enggak meremehkan, maksudnya enggak enggak sengaja ingin nabrakkan itu. Qadarul masyafal, dia nabrak tiang, tiangnya patah, mobilnya hancur misalkan. Bapaknya meninggal dunia. Bapaknya meninggal dunia nih, anaknya masih hidup. Nah, anaknya masih hidup dapat warisan enggak Abdul Aziz? Dapat enggak seperti itu? Kalau enggak sengaja dapat enggak? Dapat kita lihat. Wa matal akhirnya bapaknya meninggal dunia. Paham, paham maksudnya ya? Jadi tabrakan tanpa sengaja, tanpa di dibikin apa skenario. Jadi bukan rencana. Bukan rencana busuk oleh anaknya, tapi memang qadarul masyafa'al itu loh. Paham belum? Jadi anaknya sama bapaknya, bapaknya ngomong, "Tolong yang nyopir saja, bapak ini udah agak rabun misalkan." Contoh aja ya. Kemudian ternyata jalanlah anak tadi membawa mobil. Bapaknya di sampingnya. Mas masyafal di tengah perjalanan nabrak apa? tiang, tiangnya patah, mobilnya hancur, bapaknya meninggal dunia. Nah, anaknya ini kan setelah dilangsung kan bunuh bapaknya. Tapi kan nggak sengaja gitu loh. Keliru, paham ya? Bukan kesengajaan, bukan remehkan. Kecuali kalau dia memang sengaja udah tahu ngantuk-ngantuk misalkan dia sengaja boy, paksakan misalkan taruhlah gitu berarti meremehkan kan atau misalkan posisinya dia malah mabuk, ngopi sambil mabuk misalkan. Berarti kan termasuk nam tafrid, meremehkan. Jadi nyepelekan keadaan itu itu enggak boleh. Fa inna sahiha min madhhabil ulama fi hadhihi al-mas'alah huwa madhhab Imam Malik rahimahullah taala alladhi qala innal insan idza qatala murisahu khata'an fa innahu yaris minhu. Pendapat yang sahih berdasarkan pendapat para ulama dalam masalah ini adalah madhabnya Imam Malik rahimahullah yang mengatakan bahwasanya seseorang apabila membunuh na'am barakallahu fikum eh, yang memiliki harta warisan tersebut dalam keadaan keliru maka dia mendapatkan warisan, masih mendapatkan warisan karena keliru, bukan kesengajaan. Paham salah? Ini kesimpulannya. Jadi keliru nggak masalah. Wa dzakara Ibnu Qayyim fi Ilam al wa qala bihi wa qala bihi na'khud dan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab I'lamul Waqi'in. Dan inilah pendapat yang kami ambil. Nah pendapat yang diambil oleh beliau. Tadi itu na'am barakallahu fikum. Hewan am. Hewan. Hewan am. Hewan. Hewan. Kita lihat di sini. Wa idza kana al-qatlu syab'amat. Nah syib'amat. Oh syibha amdin. Sekarang kalau pembunuhan itu menyerupai kesengajaan. Ini enggak sengaja, cuma serupa mirip dengan kesengajaan tapi enggak sengaja. Fa innahu yulhaq bil qatl al khata. Maka pembunuhan tersebut diikutkan dengan pembunuhan yang keliru. Fa yarisu 'ala al qawl raji' aidha. Maka berdasarkan pendapat yang kuat juga dia tetap mendapatkan warisan. Contohnya apa contohnya? Eh, contohnya dia nambah taruhlah dia misalkan nah barakallahu fikum membawa pistol, dia mau menembak apa? Menembak buruan misalkan. Eh, berburu, depan sana ada misalkan ada nah, binatang buruan. Eh, dia ada membidik ini. Bismillah, pelurunya lepas, bapaknya lari. dalam masyarakat bapaknya lari. Lari. Kan sudah ada niat membunuh, tapi bukan membunuh, bapaknya. Dia mau membunuh hewan dari keliru mengenal bapaknya. Paham Itu kan bukan sengaja berarti kan tetap dapat warisan. Paham Seperti itu na'am. Amalau qatalahu amdan wadihan kamalau law wadabahahu. Ini ngeri lagi ini. Berbeda halnya kalau seandainya dia bunuh dengan sengaja. Kalau dia bunuh dengan sengaja itu jelas sekali. Contohnya sebagaimana kalau seandainya dia malah menyandarkan bapaknya dan menyembelihnya. Ayo Pak ke belakang dulu Pak. Bapaknya tidak diajak ke rumah belakang. Setelah sampai di belakang bapaknya disandarkan disembelih sama dia. Ini ajahu wa dabahu. Disandarkan disembelih sama anak tadi itu. Sengaja nggak berarti? Sengaja. Nah, barakallahu fikum. Aw asabahu bil bundukiyah masalan. Atau justru anak tadi itu malah apa? Menembak bapaknya dengan tembak. Bundukiyah itu tembak. Paham ya? Kalau orang Yaman bahasanya bunduk. Ma'ruf bundukiyah itu. Eh, pernah dengar antum? Eh, wah. Bundukiyah, tembak itu ya, bisa akar dan semisalnya. Fahuna la yarith. Seperti ini enggak mendapatkan warisan. Wala iskala fi hadza, enggak ada iskal. Jadi ada tiga keadaan. Yang dapat warisan yang normal-normal saja dia nggak bunuh la khata wala sibu amat jelas dapat dia kalau membunuhnya nggak sengaja karena keliru atau karena mirip dengan kesengajaan tadi tadi tapi bukan kesengajaan dapat juga yang tidak dapat membunuh dengan sengaja mau insyaallah mohon eh, na'am ayo ayo na'am kita lihat berikutnya kata beliau wamin min furu'iha termasuk cabangnya juga Adlu zaud li zaujatihi bi ghairatin. Seorang suami menghalang-halangi nafkah untuk istrinya tanpa ada unsur yang benar. Paham ya? Seharusnya suami itu apa tanggung jawabnya? Memberi nafkah kepada istrinya, tapi dia menghalang-halangi, mencegah dirinya untuk ngasih nafkah. Paham ya? Sudah gajian sepekan sekian sekian sekian enggak dikasihkan misalkan. Paham ya? Kita lihat litu'tiyahu syai'an minal mal liyutaliqah. Tujuannya apa? Tujuannya Nah, barakallahu fiikum suami menghalang-halangi nah istrinya nafkah atau maisha tadi itu. Nah, agar apa istri itu nanti mengembalikan nah hartanya biar suaminya bisa menceraikannya. Ini masuknya dalam kategori mungkin biar minta khulu. Kan itu kan. Nah, barakallahu fiikum. Kalau minta khulu itu nanti kan otomatis istrinya mengembalikan sebagian maharnya kalau suami nyuruh. Paham ya? Tapi kalau suami mengikhlaskan ya udah kan itu. Jadi sengaja wah enggak tak kasih nafkah aja biar nanti dia enggak senang, akhirnya minta khulu. Paham ya? Nah, khulu sama cerai kan lain. Kalau tolak kan dari laki-laki, yang khulu dari perempuannya kan itu. Ini seperti ini perlu antum ketahui ya karena antum kan masih bujangan. Suatu ketika nanti nikah itu tahu bedanya khulu dengan nah perceraian. Ayo na'am. Kita lihat di sini. Ayo. Naam, kita lihat di sini. Kama qala ta'ala wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhun. Jangan kalian menghalang-halangi para wanita, maksudnya para istri dengan tujuan agar kalian bisa mengambil sebagian apa yang kalian berikan kepada mereka. Ini tujuannya. Paham ya? Wah, anak enggak mau tak kasih mahar, enggak mau tak kasih apa? Nafkah, enggak mau tak kasih gaji, biar nanti dia benci sama anak kemudian mengembalikan maharnya. Jadi dia pengennya mengambil maharnya kembali gitu loh. Jadi pengennya tuh istrinya itu biar benci dan minta khuluk. apa maksudnya itu? Itu hukumnya haram. Karena tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang Naam, sakinah, mawaddah, warahmah. Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah tenang. Mawaddah saling mencintai, rahmah saling menyayangi. Itu tujuannya, bukan untuk bercerai, bukan pula untuk khulu' atau yang semisalnya. Kita lihat lagi. Fala yahillul akhdhu minha fi hadhil hal. Maka enggak boleh suami tadi mengambil hartanya tadi dalam keadaan seperti ini. Kita lihat kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin bawah itu. adluz zawj li zawjatihi. Adlu artinya man'u. Adlu artinya man'u. Naam. adluz zawj li zawjatihi. Seorang suami menghalang-halangi nafkah untuk istrinya. Ai Kata beliau an yamna'aha haqqaha. An yamna'aha haqquha. Seorang suami eh, na barakallahu fikum atau eh, am yamna'aha Maksudnya seorang suami menghalang-halangi hak istri. Apa hak istri? Nafkah ma'isyah. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai suatu ketika antum nikah kemudian kerja gajinya dimakan sendiri, jangan. Paham ya? Eh, ada hak istri situ. Jangan lupa dikasih nafkah, dikasih ma'isyah untuk kehidupan itu. Nah, kalau punya anak, anak juga dikasih seperti itu. Jangan dimakan sendiri. Nah, Allah musta'an. Kita lihat. Faidah idza talabatin nafkah lam yu'tiha. Allah musta'an. Kalau istrinya minta nafkah, mana nafkahku? Eh, untuk beli beras, eh, beli bumbu, beli sayur, dia enggak ngasih. Suaminya enggak ngasih. Allah musta'an. Wa kalah lihat dah kalah biwajhin abis ini. Allah musta'an. Kalaupun suaminya itu masuk rumah, masuk rumah menemui istri dalam keadaan wajah, apa? wajah yang bermuka masam, sangar, ngeri gitu ya. Nah, wajahnya itu wajah yang udah enggak senyum, eh, sangar, mabuk lagi. Allah <laughs> musta'an, contohnya aja. Contohnya, Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum wa idza amaraha amaraha bi anfin. Eh bisyiddatin Kalau suami itu nyuruh istrinya Nyuruhnya dengan apa? Dengan suara yang keras. Dengan apa? Dengan sedah. Eh, dengan bengis. Masak sana. Setrika bajunya. Gertak-gertak itu istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi alangkah baiknya kalau nyuruh dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Taruhlah belum setrika ya bilang aja. Ini pakaiannya kok belum halus ya. Gitu aja, disindir-sindir. Paham ya? Kalaupun belum masak nasinya, nasinya yang kemarin itu ada atau tidak ya? Sindiran yang kira-kira sindiran itu menyadarkan dia. Kalau misalkan nggak nyuruh langsung. Paham Nah, atau contohnya ini kok gelasnya nggak ada kopinya ini. Misalkan. Itu kan sindiran yang halus. Nah, itulah yang membuat suatu ketika keluarga menjadi romantis itu kan. Mawaddah, sakinah, warahmah. Jangan dengan bengis tadi itu. Masak nasi nah, bikin susu, gitu kan. Setrika bajunya. Nah, itu nanti akan terjadi apa? yang dikenal dengan berantakan dalam rumah tangga. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Antum belum nan belum belum rumah tangga, rumah ada tangganya belum ada. Paham ya? Allah musta'an. Kita lihat di sini. <laughs> Kita lihat di sini barakallahu fikum kata beliau yuridu an yum an yumnillaha min ajli an taftadiya nafsuha minhu bidarahim wa haram kata beliau Suami tadi ingin mengulur-ngulur istri agar istri itu menebus dirinya. Agar istri menebus dirinya dengan dirham. Wah haram. Ini namanya apa? Agar istrinya minta khulu'. Jadi sengaja nggak dikasih nafkah itu tujuannya agar apa? Agar istrinya minta khulu'. nah barakallahu fikum. Ehm, jadi nggak boleh seperti ini ya, nggak boleh. Nah ini tujuannya apa? Agar istrinya menebus dirinya dengan dirham. Berarti kan khulu, khulu itu kan mengembalikan maharnya. Nah, kalau suaminya minta. Wa darahim la ta'illah. Dirham itu enggak halal bagi dia. Wal muhim, intinya kata beliau, anna kullu hilatin yatahayyal bihal insan li isqati wajibin fa innaha la tu'tabar. Kata beliau, semua jenis tipu muslihat yang seseorang menggunakan hilah dengannya untuk menggugurkan suatu kewajiban enggak dianggap wala yu'mal biha enggak diamalkan wa hiya batilah maka tipu muslihat tersebut adalah batil paham soalan ya ayo na'am barakallahu fikum ikhwani fid din azza wa jazakumullah kita lihat lagi wa min hadi antaranya juga anna man ahda hayaan aw khaufan wajaba 'ala al-mah wajaba 'ala al-mahda ilaih ar-rad nah artinya apa artinya Barang siapa yang menghadiahkan sesuatu tapi karena malu atau karena takut, wajib untuk orang yang dihadiahi untuk menolak. Contohnya gini, biasanya kan orang kalau lagi keluar misalkan taruhlah dia lagi keluar dia apa? Dari rumahnya lah taruhlah, dari rumahnya ini nanti dibahasukan contoh aja. Mau ke masjid dia. Lagi keluar, ada ikhwah yang selain yang nyapa, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Biasanya kan orang enggak enak kalau enggak enggak nawari saya. Tahu betul? Ke rumah misalkan. Ternyata orang tadi benar ke rumah. Itu malah nggak boleh. Karena dia nawari tadi kan malu gitu loh. Eh, merasa malu. Biasanya kan gitu, dia mau pergi, eh, keluar dari rumah, datanglah apa? Datanglah orang yang mungkin lewat gitu ngobrol-ngobrol bagaimana? Sehat alhamdulillah. Terus karena dia malu, dia nawari. Tawadar, minum-minum kopi dulu rumah. Jangan, iya, iya iya gitu jangan gitu. Biasanya dia nawari itu karena malu aja. Maksud itu untuk penghormatan dan dia karena malu kalau nggak ditawari gitu loh. Nah, yang ditawari tadi harus mengerti. Dia keluar rumah itu untuk kerja atau semisal sehingga dia wajib untuk menolak. Nanti sebutin nanti. Karena posisi dia bukan tamu. Nomor dua kita lihat kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, "Idza ahda ila syakhsin hayaan" Apabila ada orang menghadiahkan sesuatu kepada orang lain karena malu, wahana anak enggak enak, sungkan kalau enggak ngasih hadiahnya. Jadi dia ngasih hadiah karena malu dan sungkan tadi. Fa innahu yajibu 'alal mahda ilai ar-rad. Maka orang yang dihadiahi wajib untuk mengembalikan. Kenapa wajib untuk mengembalikan? Karena orang yang ngasih hadiah itu bukan karena keinginan dia, karena malu, sungkan, segan gitu loh. Paham belum? Eh mana kalau Wah ini kok barang antum bagus sekali ya. Ya udah hadiah untuk antum. Oh iya jasa lahiran. Enggak gitu. Dia nawar itu karena apa? Nawarnya karena malu gitu loh. Oh dikit-dikit wah ini jam itu anu bagus ini eh, agar asli ini ya jamnya. Oh ya nas oh. Masya Allah bagus sekali ini. Bagus dibujur sama dia. Akhirnya karena merasa malu udah dia untuk antum. Paham ya? Itu bukan niatan ngasih hadiah karena malu tadi itu. Nah, kewajiban bagi yang dihadiahi nolak. nggak usah. Jangan oh iya jazakallahu wahiran itu. Nah, belum. Contohnya apa contohnya? Antum makan Indomie di belakang. Misalkan, nah, malu-malu, fadhil Ustaz. Ya? Ngasihnya kan malu kan? Atau karena sungkan kan? Anak bilang, oh ya sini, beneran. Kan gak mungkin. Anak cuman mungkin lewat misalkan ya, atau misalkan ada orang lewat lah, tafadhol ma'ana. Nawari itu karena malu gitu loh. Ya nggak biasanya. Bukan karena ingin nawarkan. Kalau diterima beneran mungkin dia juga, wah anak belum makan juga ini. Paham maksudnya? Jadi nawari tadi itu bukan karena keinginan dia, tapi karena malu. Yang seperti itu, para kalau fikum, maka yang ditawari tadi ah, wajib untuk menolak. Jazakumullah khairan. Seperti itu. Paham belum? Ya na'am. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah kita lihat berikutnya. Bimakna maknanya adalah an yakul la uriduha. Aku enggak mau. Maksudnya jangan diterima dia tadi karena orang yang ngasih hadiah kan ngasih hadiah itu karena malu. Wa min dzalika aidha dan termasuk contohnya juga idza urida alaihi dukhul fil bait liyat amin. Apabila ditawari disodorkan untuk masuk ke rumahnya untuk makan. Tawadol. Eh, mampir ke rumah makan dulu misalkan. Padahal dia nggak siap nggak siap persiapan sama sekali, ya cuma nawari karena malu tadi. Wa huwa ya'rif, orang yang lewatin tahu, Anahu inama urida dalik alaihi hayaan. Dia tahu kalau pemilik rumah itu nawari karena malu. Fala yujib. Yang seperti ini jangan dipenuhi. Jangan dipenuhi. Karena apa? Penawaran tersebut Nah, disebabkan karena malu, bukan karena keinginan dia. Wala yajuzu an yujib dan enggak boleh juga dia memenuhinya. Wa hadhi taqau yang seperti ini terjadi banyak sekali. Antum sudah keluar rumah mau ke sawah misalkan. Datang apa? Sahabat lama, teman lama lewat misalkan. Ya, kalau kita nawari nawarkan malu juga. Ayo mampir dulu ke rumah. Eh, mampir dulu ke rumah makan-makan dulu misalkan. Padahal itu karena nawarnya karena sungkan, malu gitu loh. Paham ya? Biasanya orang yang Lewat tadi pun zamu khairan. Lewat saja dia karena tujuannya bukan untuk bertamu. Tujuannya bukan untuk ber bertamu. Contohnya nih, yakhrujur rajulu min baitihi bisughlin. Orang keluar dari rumahnya untuk kerja. Wa idza bisahibihi tiba-tiba ada temannya yusadifuhu indal bab, tiba-tiba datang di depan pintu. Assalamualaikum. Antum keluar itu mau kerja tadi. Ya, fayakun lahu karena sungkan segan tadi itu karena malu dia ngomong Ya, nawari, tafadhal ma'ana misalkan. Tafadhal syurab syahi misalkan. Seperti itu kan? Hayaan la yaksud ikramah ini. Nawarinya itu bukan karena apa? Tujuannya bukan untuk memuliakan tapi karena malu. Fa yuhram alaihi ijabah. Yang seperti ini maka apa? Diharamkan untuk memenuhi enam panggilan tadi itu. Li'annahu innama fa'ala dzalik hayaan karena pemilik rumah itu melakukan hal tersebut karena malu. Paham ini ya? Paham soal nih? Paham? Ewa. Kita selesaikan yang atas tadi. Au yu'awiduhu anha. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang ngasih hadiah karena malu atau karena takut, maka wajib yang dikasih hadiah tadi mengembalikannya atau menggantikannya. Dibalikkan atau digantikan. Paham ya? Digantikan. Maksudnya digantikan itu sudah nggak usah tak bayar aja lah gitu loh maksudnya mami ya nah maksudnya dia itu ngasih kali karena malu atau karena sungkan segan nah wajib yang dikasih hadiah tadi mengembalikan hadiahnya atau menggantikannya udah tak bayar aja sekian misalkan paham belum maksudnya kan maksudnya kan sungkan gitu kan ya habis itu dipaksa gitu Nah, makanya yang yang menerima hadiah tadi, imam mengembalikan, enggak usah aja, enggak usah aja. Kalau gitu ya ini tak kasih uang aja. Tak kasih harga barang tersebut. Ngasih solusi gitu loh. Bukan oh ya jazakallahu khairan itu, enggak. Tapi yang dikasih hadiah tadi imam balikkan ah, nih, tempat pelana sudah ada di rumah misalkan. Atau dia dia senang juga, paham ya misalkan taruhlah mungkin dengan dikasih dibalikkan uangnya tadi, misalkan dikasih ganti uang lah istilahnya. dan anak ganti aja berapa harganya. Caranya gitu. Nah, maksudnya apa? Dia nggak boleh menerima dengan senang hati karena orang yang ngasih tadi tujuannya apa? Karena malu tadi itu. Ewa. Kita lihat lagi. Wa katsirun min hadhil furu' aidan dakhilun fi asli ti'baril maqasid wan niat Dan banyak sekali rupa cabang-cabang ini juga masuk padanya apa? E, dasar pokok yang dianggap e, yaitu apa? Al-maqasid wan niat Tujuan-tujuan dan niatnya. E, dia ngasih itu niatnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya. Tujuannya atau niatnya karena malu atau karena memang tujuannya mengharapkan wajah Allah seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Allah musta'an. Dan lihat di sini. Wa dzalika dalilun ala quwwatil far' alladhi tatanawaluhu iddat usul. Yang seperti itu terjadi kenapa kok banyak cabang-cabang itu? Karena kuatnya cabang itu yang apa? Dengan cabang tersebut nah beberapa landasan dasar pokok itu nah barakallahu fiikum mencakupnya. Paham belum? mencakupnya. Naam. Wa kama anna al hayal allati yaqsud biha at-tawassul ila fi'l muharram atau na'am atau tarki wajibin haram kata beliau. Demikian pula sebagaimana tipu muslihat hilah-hilah yang orang itu menginginkan dengannya untuk menghantarkan kepada perbuatan haram atau meninggalkan perkara yang wajib hukumnya haram. Paham belum? Semua sarana yang menghantarkan kepada na'am barakallahu fikum melakukan perkara yang haram atau meninggalkan perkara yang wajib hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah haram. Na'am barakallahu fikum. Nah, Mau ini ya? Eh, nah. Kita lihat di sini. Contohnya apa contohnya? Biar antum tambah paham. Contohnya apa? Sarana-sarana yang yang dia lakukan tapi untuk menghantarkan dengan sarana tersebut perkara yang haram sudah kita lewati pembahasannya enggak usah panjang lebar tangga kan contoh yang banyak yang sering disaksikan tangga dia mau mencuri itu nggak bisa kalau tanpa tangga karena temboknya si pemilik rumah itu tinggi dia menggunakan tangga hukum asal bahwa tangga itu apa hukum asalnya mubah boleh-boleh saja tapi ternyata apa dia jadikan tangga itu untuk sarana mencuri akhirnya hukumnya menjadi haram. Paham belum? Ini perlu diperhatikan baik-baik seperti ini jangan sampai gagal faham. Naam. Berikutnya, fal hiyal allati yutawassal biha ila istikhraj huquq mubahah bal ma'mur biha. Atau tipu muslihat hilah-hilah yang digunakan dengannya untuk menghantarkan kepada apa? Bisa mengeluarkan hak dia itu diperbolehkan. Contohnya, Nah, dia ingin mencari SIM atau STNK eh, atau perpanjang SIM istilahnya gitu mencari SIM lah kalau mencari SIM dia akhirnya menggunakan hilah agar polisinya itu menerima gitu loh karena biasanya polisi tersulit, biasanya sebagian mereka tersulit. dia pakai hilah bagaimana nih Pak rumahnya jauh sana Pak kalau kesini mungkin berjam-jam jadi kami mungkin nggak bisa kesini setiap hari paham ya dengan cara-cara yang bagaimanapun tujuannya kita agar apa agar dia itu segera memberikan SIM misalkan. Paham ya? Oleh karena itu para ulama mengharamkan berdasarkan hadis yang sahih mengenai suap menyuap itu kalau bukan untuk mengambil hak dia. Maksudnya bagaimana? Kalau untuk mengambil hak dia karena hak dia dihalang-halangi, diperbolehkan. Contohnya, orang itu kan membuat SIM, itu hak siapa sim Hak per individu aslinya ya. Kan terkadang dihalang-halangi, dipersulit, kecuali menggunakan apa? Fulus. Ya enggak? Menggunakan uang. Uangnya kita keluarkan kasihkan polisi. Nah, satu jam jadi bayangkan itu. Nah, itu ngambil hak kita kan? Itu enggak masalah karena tuh hak kita dihalang-halangi. Paham Nah, kecuali kalau hak kita enggak dihalang-halangi kita nyuap itu enggak boleh. Kena laknat ar-rasyid Yang menyuap dan yang menerima suapan kena laknat. Tapi kalau untuk mengambil haknya tadi diperbolehkan. Itu pendapat yang kuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam wafaqahullah. Naam. Ikhwan az azdan azakumullah kita lihat berikutnya. Bal ma'murun biha. Bahkan diperintahkan. Bahkan diperintahkan. Nah. Wa na'am. Kita lihat di sini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hilah yang bisa menghantarkan untuk mengeluarkan haknya itu ada yang diperbolehkan, ada yang bahkan diperintahkan. Contohnya apa? Hilah ini kan mirip dengan siasah Tahu nggak tuh? Hanya saja kalau hilah ini umum. Hilah ini seringnya identiknya apa? Negatif. Tapi kalau siasah ada yang syar'iyah, ada yang batilah. Siasat yang contohnya gini. Nah, barakallahu fikum. Antum misalkan biar tidak ketinggalan sholat jamaahnya, eh, mensiasati waktu, datang di waktu awal. Maka datang di waktu awal karena biar nggak tertinggal jamaah tersebut, hukumnya wajiban itu. Paham ya? Karena sholat jamaah wajiban itu. Paham belum ini? Ini namanya masuk dalam siasa syar'iyah, politik. Jadi orang itu pandai-pandai main politik, bukan politik duniawiyah tapi politik syar'iyah. Oleh karena itu ada kitab yang dikenal dengan kitab apa? As-Siyasah politik yang syar'i. Jadi jangan sampai antum, wah anak enggak bisa ini Ustaz. Ini sudah saatnya, sudah terlambat waktunya. Pandai-pandai menggunakan apa? Waktu, mensiasati waktu. Kalau seandainya nanti ini terlambat berarti seperti ini. Caranya gitu, menjamak, menggabung. Nah, seperti itu. Kita lihat. Kata beliau, "Fal 'abdu ma'murun bi istikhraji haqqih." Maka seorang hamba diperintahkan untuk mengeluarkan haknya. Wal haqqu al-muta'allaq bihi wal haqqu al-muta'alliq bihi bituruq al-wadihah wa turuq al-khafiyyah. Dan juga hak yang berkaitan dengan hamba tersebut baik dengan jalan yang jelas dan gamblang maupun dengan cara apa? Jalan yang tersembunyi. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu punya hak untuk mengeluarkan haknya. Paham ya? Dia diperintahkan untuk mengeluarkan haknya. Nah, baik dengan cara-cara yang tadi itu yang nampak jelas ataupun yang jalan-jalan yang tersembunyi. Nah, intinya apa? Tujuan dia hanya untuk mengeluarkan haknya. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an karena atau karena sambungannya ya kita baca aja sambungannya itu ya. Kita baca. Qala ta'ala atau besok aja karena na barakallahu fikum sambungannya itu nanti ada keterkaitan dengan yang setelahnya juga agak mirip. Jadi kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.